Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Radhiyallahu ankum. Wastiqbalu lil qiblah wal muwala wa tarku takallumin bila hajatin wa tansyifun bila udrin wa tusannu syahadatanil mutaqaddimatani fil wudu'i ma'a ma ma'ahuma akibal husli wa la yahtasila li janabatin aw ghairiha kal wudu'i fi ma'in raqidin lam yastabhir kana bi'in min 'ainin ghairin jar far'un law yahtasala li janabatin wa nahwi jum'atin bi ma hasala wa in kana al afdalu ifradu kullin bi ghuslin aw li ahadihima hasala faqat walau ahdatha thumma ajnaba kafa ghuslu wahidin wa in lam yanwi ma'ahu al wudu wala rattaba al a'dha far'un yusannu lil junub wa ha'id wa nufasa ba'da al qita'i damihima farjin wa wudu'un li naumin wa aklin wa syurbin ويكره فعل شيء من ذلك بلا وضوء وينبغي أن لا يزيل قبل الغسل, قبل الغسل شعرا أو ظفرا وكذا دما لأن ذلك يرد في الآخرة جنبا وجاز تكشف له أي للغسل في خلوة أو بحضرة من يجوز نظره إلى عورته كزوجة وأمة والستر أفضله wa haruma in kana sama man yahrumu nadaruhu ilaiha kama haruma fi khalwa bila hajatin wa halla fiha li adna gharadin kama ya'ti wa saniha ay sani syuruti shalah taharatu badanin bismillahirrahmanirrahim wa ta'lim ta'lim wal ifada wal istifada wan nafa wal fa bi Muhammad sallallahu masih dalam pembahasan kesunahan mandi itu sampai pembahasan kemarin masalah taslis disunahkan menikahkan anggota. Kemudian watas balun lil kiblati. Kemudian diteruskan daripada kesunahan mandi yaitu apa menghadap ke kiblat. Disunahkan ketika mandi menghadap ke kiblat sebagaimana pembahasan di dalam wudhu kesunahan menghadap kiblat. wastiqbanun lil kiblati menghadap ke kiblat wa mualatun dan disunnahkan selain menghadap kiblat ketika mandi disunnahkan mualatun berurutan berurutan sebagaimana pembahasan dalam wudhu sama yaitu tidak membasuh anggota selanjutnya sebelum kering anggota yang pertama dibasuh kalau untuk muala di dalam wudhu Waslu a'dha'il asani qabla jafafil awal Membasuh anggota yang kedua sebelum keringnya anggota yang pertama Kalau dalam anggota mandi Satu, seluruh badan adalah anggota yang wajib dibasuh Berarti sebelum membasuh basuhan yang kedua Berarti membasuh basuhan yang kedua sebelum keringnya basuhan yang pertama itu dikatakan mualah. Hukumnya apa? Sunnah. Sunnah bagi orang yang sehat. Sebagaimana pembahasan wudhu Kalau orang yang salisul bol Orang yang tidak sehat dikatakan seperti salisul bol Atau orang mustahal toh, Perempuan yang keluar darah toh, Maka hukumnya mualah wajib Sama pembahasan dalam pembahasan wudhu yang di sana Kemudian Kesunahan selanjutnya yaitu apa? Watarku takallumin bila hajatin Meninggalkan berbicara dengan tanpa hajah Dengan tanpa keperluan disunahkan ketika mandi tidak berbicara Bila hajah dengan tanpa ada keperluan Adapun kalau ada hajah di sana Boleh Tidak disunahkan untuk meninggalkannya Kalau seandainya ada keperluan Sama pembahasan di dalam pembahasan wudhu Ketika wudhu kan dimakruhkan Tidak diperbolehkan untuk berbicara disunahkan meninggalkan berbicara dengan tanpa keperluan. Sama pembahasannya kecuali kalau ada hajah. Hajahnya seperti apa? Ka'amrin bima'ruf seperti mengajak untuk berbuat baik atau melarang untuk berbuat jelek. Bahkan kadang-kadang bisa wajib. Seperti ada orang buta mau jatuh. Dia berbicara saat mandi. Hukumnya wajib di situ. Kenapa? karena menyelamatkan daripada salah satu orang muslim. Kemudian kemarin itu dibahas masalah wudhu itu kalau ya, salam gimana hukumnya? Ada orang yang salam kepada dia apa boleh salam kepada orang yang wudhu? Boleh. Kalau dia salam orang yang wudhu salam kepada orang lain boleh juga. Mandi ya juga sama, juga sama. Oh cuman untuk pembahasan mandi dibedakan. Kemarin itu pembahasan masalah wudhu kan kita sudah bahas kita membaca saat itu daripada eh, pendapat Syekhul Islam. Ini barahnya, nah ulang lagi Wafi Ainshin ali Shibron mengatakan mana sahu Su'ila Syekhul Islam Ditanya Syekhul Islam Hal yashra'us salam alal, mush, mushtaghil bil wudu'i wa laysa lahu rad Apakah boleh memulai salam kepada orang yang sibuk untuk wudhu? Walaisa aula apakah dan tidaklah bagi dia arat menjawab aula atau tidak? Boleh menjawab atau tidak ketika dia wudhu. Fa'ajaba bi an anna dhahir annahu yashra'u salam alaih. Boleh memulai salam bagi orang yang wudhu. Wajibu alerot bahkan wajib menjawab ketika wudhu disalami sama orang wajib menjawab. Apakah sama mandi? Ah, dibedakan dengan mandi. Wahada bi khilafil mustaqil bil ghusli. Beda ini kalau ah, apa menjawab salam atau ah, memulai salam bagi orang yang sibuk mandi. La yashra'u salam ale tidak boleh bagi dia memulai salam. Berarti kalau ada orang mandi, salam terhadap orang lain, boleh apa enggak? Katanya enggak boleh. Kenapa? li'anna min sya'nihi qad yankashifu minhu ma yustahya minal ittila'i alaih falataliku mukhatabatuhu hina idin karena keadaannya dia itu apa lagi terbuka sesuatu yang malu untuk dilihatnya la yusra alaihi salam itu tidak disyariatkan bagi yang mandi untuk beri salam bukan bukan bukan yang mandi memberikan salam Nah, Kan tadi permasalahan bi anna dhahir masalah wudu annahu yashra'u salam alaih wa yajibu alaihi rad. Yashra'u salam alaih wa yajibu alaihi rad. Yashra'u. Ki yashra'u. Dia memulai salam. Si yang mandi ngasih salam. Uh -uh. Yang Nggak mandi wudu, permasalahan wudu. Eh, yang wudu ngasih salam. Uh -uh. Bukan yang iya orang lain yang memberikan salam kepada orang berwudu. Apakah disunahkan orang yang wudhu tadi itu dikasih salam dan dia disunahkan untuk eh, dan dia diperintahkan untuk menjawab atau yang wudhu ngasih salam? Kalau yusra'u alaihi assalam uh, eh, yusra'u salam alaihi itu disyariatkan memberikan salam kepada dia. Artinya tetap mengasih salam kepada orang yang berwudhu dan yang berwudhu menjawab. Adunna kata. Bukan orang yang wudhu ngasih salam. Disyariatkan. Yusra'u bukan yasra'u. Yusra'u. Kaitan ini bihada. Ait. Coba ini ini lihat. Hmm. Wafi anshin mana nasaw ila Syekh islam hal yusra'u salam 'ala al-mushtahil ah. bil wudu. Ah, yusra'u 'ala al-mushtahil bil wudu. Assalam. Apakah hmm. di ya, disyariatkan memberikan salam kepada orang berwudu? Hmm. Apakah juga baginya wajib untuk menjawab salam kalau dikasih salam gitu? Oh ya. Alasannya juga yang mandi tuh. Nah, ulangi lagi. Ya permasalahan aisyin ini kan bahas masalah apa ini? Tarku lumin bila haja. Meninggalkan berbicara dengan tanpa haja. Sunnah meninggalkan berbicara ketika mandi dengan tanpa keperluan. Pada pembahasan wudhu kemarin sudah kita bahas, sudah kita singgung Yaitu masalah salam Apakah orang yang wudhu Ya apakah orang yang wudhu Boleh orang lain bersalam kepada orang yang lagi wudhu, sibuk wudhu Dan apakah wajib bagi orang yang wudhu tadi untuk menjawab atau tidak Apakah sama ini pembahasan dengan mandi juga nah, Wafi shin Ali Milisri Manasahu yang mana menaskan Ali Syibra Milsi suila Syekhul Islam ditanya Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari hal yusra'u salam alal mustahil bil wudu apakah disyariatkan apakah disunnahkan gitu assalam alal mustahil bil wudu bagi orang yang sibuk dengan wudu orang wong wudu disalami apakah disunnahkan ida walaisa lahu rad aula kalau memang iya apakah wajib menjawab kalau memang iya atau tidaknya Apa wajib menjawab bagi orang yang wudhu Ketika disalami Fa'ajabah bi'anna dhahir Annahu yushra'us salam alaih Pendapat yang dhahir Annahu suhunya bah yushra'us salam alaih Disunahkan salam terhadap orang yang wudhu Wajibu alaih rad Dan wajib bagi dia untuk menjawab ya. Wahada Dan ini bi khilafil mustahil bil ghusli Beda kalau dia lagi sibuk dengan mandi kalau orang yang lagi minduk, eh, lagi sibuk dengan mandi, apakah disunahkan kepadanya untuk salam? La yusra'us salam alaih. Tidak disyariatkan salam terhadap orang yang mandi. Tidak disunahkan. Kenapa? Li'anna min sya'nihi. Karena dari keadaannya ba'annahu qad yankashifu minhu ma yustahya minal ittila' alaih. Itu karena apa? Kot yang kasifu kadang-kadang terbuka minhu dari itu orang yang mandi mayustahya sesuatu yang dia malu minal ale daripada dari kelihatan daripada badannya orang yang mandi falataliku mukhatabatu hinaidin maka tak cocok diajak berbicara mandi itu biasanya terbuka auratnya kok disalami berarti delok akan nah, itu tidak disyariatkan tidak disunahkan kepada orang yang mandi untuk salam Tapi eh, permasalahannya bukan ngelihat atau tidak sebetulnya. Jadi <clears throat> al-haya tadi itu bukan karena ada orang melihat atau apa walaupun sendiri nah itu sepatutnya manusia dari itu untuk malu. Apalagi ketika dalam e, melaksanakan zikir, melaksanakan ibadah ma'al haya dengan malu artinya harus sopan gitu. Harus sopan. Nah, ketika e, dalam keadaan terbuka auratnya sambil berzikir nggak malu dengan Tuhan. Ya. Nah, harus sopan, nah, sopan. Itu rahayat tadi itu tidak harus mengharuskan meninggalkan maksiat, tapi tidak beradab itu juga harus ada hayat. Kemudian kesunahan selanjutnya ketika mandi disunahkan watan watan shifin, watarkutan shifin. maktuf gara tarkutan shifin. maktuf gara takalum Watan syifin bila udrin disunahkan meninggalkan menghanduki anggota Yang sudah dibasuh Bila udrin dengan tanpa udur Hukumnya makro menghanduki daripada bekas daripada mandi Kenapa? Karena menghilangkan asarul ibadah Karena menghilangkan bekas daripada ibadah Dimakruhkan Dan juga Nabi pernah menolak Ada sahabat Nabi yang memberikan mindil Ketika Nabi setelah selesai uh, mandi, uh, setelah selesai mandi daripada janabah dikasih mindil, ditolak sama Nabi. Uh, berarti ini disunahkan bagi orang yang mandi untuk meninggalkan menghanduki bila udrin dengan tanpa udur. Kalau ada udur seperti sangat dingin, kalau tidak dihanduki bisa sakit. Atau masalah dia ingin tayamum Ya dia ingin tayamum karena ada di anggota dari anggota apa ini? Anggota mandi dia ada jabiroh seandainya ada perbannya. Nah, disunahkan eh, di malak kalau seperti itu ya boleh dia menghanduki. Kenapa? Udzur, berhalangan. Karena tayamum dengan bahasa kan tidak bisa. Itu adalah kesunahan di antara kesunahan daripada mandi. Kemudian watusanu dan disunahkan Asyhadatani disunahkan membaca dua kalimat syahadat Al-mutagaddimatani yang telah berlalu dua-duanya syahadatan Fil wudhu'i di dalam pembahasan wudhu Ma'ama ma'ahuma bersama Dikir ma'ahuma bersama syahadatan Akibal ghusli setelah mandi Disunahkan membaca doa sebagaimana doa setelah wudhu' Di situ disunahkan baca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama pahalanya man tawadza'a faqala asyhadu an la ilaha illallah futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Barang siapa membaca dua kalimat syahadat maka akan dibukakan baginya pintu-pintu surga delapan semuanya yadkhulu min ayyiha syaa maka dia masuk dari manapun pintu yang dia kehendaki.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 Dan semua zikir itu diulangi tiga kali seperti sebagaimana sudah kita bahas kemarin. Disunahkan taslis menikahkan menikahkan apa? menikahkan basuan ya, dan menikahkan zikir semua yang akan dibahas kemarin. menikahkan zikir, menikahkan basuan menikahkan menggosok semuanya disunahkan menikahkan menjadikan tiga kali. Dan pahala-pahalanya sudah kita bahas dari hadis-hadis kesunahan setelah mandi. Kemudian wa alla yaghtasila li janabatin aw ghairiha kal wudu'i fi ma'in raqidin lam yastabhir kanabi'in min ainin ghairi jarin. Dan disunahkan tidak mandi li janabatin untuk mandi janabah au ghairiha atau selain daripada janabah kal wudu seperti wudu fima in ragidin di air yang menggenang air yang diam lam yastabhir yang dikatakan air diam sini lam yastabhir tidak <clears throat> yastabhir ay yasiru katsiran kal bahar tidak menjadi banyak itu air seperti lautan Kanabiin contohnya seperti apa? Ma'rakit kanabiin seperti air sumber min ainin daripada mata air ghairi jarin yang tidak mengalir. Nah, disunahkan ketika mandi sebagaimana wudhu tidak ya diperbolehkan mandi disunahkan tidak mandi di air yang menggenang, air yang diem. Cuman lam yastabhir yang tidak seperti bahar. Kalau kolam renang besar Ya apa ini hukumnya? Ada yang memberikan dobit idza hurrika idza hurrika min tarafin la yatahar la yah la yat la yataharrak min tarafin akhar. Ada lam tasil lam tasil harakah ila tarafin akhar. Ada ibarat bahasa stabhir itu apakah harus seperti lautan? Ya tidak. Seandainya digerakkan ya dengan pergerakan an anifan ya tidak terlalu keras uh, itu gerakannya itu tidak sampai ke ujung yang lain itu dikatakan ya stabhir seperti kolam renang ya kalau bak mandi sih gerak itu ya tergantung ya. ya, kalau bak mandinya kecil ya kalau digerakkan akan sampai itu gerakan gelombangnya ke ujung yang lain berarti itu makrokit lam stabhir. kalau ya stabhir digerakkan dari ujung gelombangnya tidak sampai ke ujung yang lain dengan gerakan yang tidak terlalu keras. Itu dikatakan apa? Makrokit yastabhir. Hukumnya apa? Makruh kalau makrokit lam yastabhir. Itu khurujan daripada khilaf Abi Hanifah itu. Abi Hanifah membatasi mak kathir itu adalah istibhar. Eh, istibhar ini ada khilaf juga di antara ulama Abi Hanifah, ada yang seperti tadi itu kalau digerakkan di ujung gerakannya gelombangnya nggak sampai ke ujung yang lainnya, tapi ada yang menyatakan ashratun fi ashroh Jadi 10 dirak dira kali 10 dirak Ah, ashratun fi ashroh Jadi ada khilaf dari situ. Eh, karena itu hatta wudhu pun kalau di air jeding yang ada sekarang ini makruh eh, ya, makro karena eh, hurujan daripada khilaf. Karena Imam Abu Hanifah mak kasir itu banyak sekali, bukan gulatan. Hmm. Ada hadisnya sini nak La yahtasilu ahadukum fil ma'ir raqid wa huwa junub. Junub. Enggak artinya e, di mak rokit rokit yang banyak menurut kita itu pun juga eh, khilaf. Ah, la yaghtasilu ahadukum fil ma'ir rakit wa huwa junubun. Ya, ada hadis-hadisnya itu. Tapi juga Nabi SAW juga e, eh, yaghtasilu fi jafnah. Eh, kan ada juga itu. Ah, jadi eh, sebenarnya apa namanya? larangan tadi itu bisa larangan karoha atau Nabi juga melakukan di air yang sedikit itu itu mandi. Cuma yang jelas Eh, kalau menurut Imam Abu Hanifah air sedikit tadi itu enggak harus dua kulah termasuk sedikit itu. Hmm, dua kulah termasuk sedikit. Abdurrahman yarfa al-khilaf al Abdurrahman Segaf yarfa al-khilaf. Fi fi Jabiyah. Jabiyah Abdurrahman taslim ala taslim. Eh, taslim. Ya Abdurrahman Segaf illa al-jawabi itu. Yeah itu taslimkan Habib Rahman As-Segaf Basri Far'un Lawi tasala li janabatin wa nahwi jum'atin niyyatihi ma hasala wa in kana al-afdalu ifradu kullin bi ghuslin aw li ma hasala faqat Far'un lawi tasala seandainya mandi li janabatin untuk janabah mandi janabat atau mandi head atau mandi suci daripada nifas wanahwi jum'atin dan semisal mandi Jumat suci daripada uh, janabah ya bukan suci dari setelah janabah dia mandi wajib mandi bertepatan di hari Jumat dia mandi biniatihima dengan dua niatan niat janabah dan niat Jumat hasola maka dia mendapatkan keduanya kalau diniatkan dua duanya. Wa in kanal afdalu walaupun yang paling afdal ifradu kullin bi Menyendirikan setiap mandi setiap daripada janabah dan Jumat bi dengan mandi satu. Jadi kalau lebih afdalnya mandi dulu janabah, kemudian mandi lagi untuk Jumat. Itu lebih afdal. Kalau diniatkan dua-duanya, dapat dua-duanya. Au li atau diniatkan salah satunya. Ketika hari Jumat junub dia diniatkan mandi junub. Hukumnya apa? Hasolafakot maka mendapatkan yang dia niatkan saja. Kalau diniatkan janabah ya gugur janabahnya kalau diniatkan Jumat saja, ya gugur Jumatnya saja. Walau ahdasa seandainya hadas. Walau ahdasa seandainya dia hadas hadas kecil, summa ajnaba kemudian dia junub. Dia hadas, hadas kecil, kemudian dia junub ketika junub tidak mempunyai wudhu. Kafa ghuslun wahidun maka cukup satu kali mandi wa in lam yanwi ma'ahul wudu walaupun dia tidak niat bersama itu mandi al wudhu wudhu. wala rattaba a'dha'ahu walaupun dia tidak mentertibkan anggota-anggota wudhu. maksudnya di sini membahas bahwa hadas kecil yang darij ila hadas besar Ya, hadas kecil masuk nyusup bisa masuk kepada hadas besar. Ketika dia wajib wudhu dan dia wajib mandi, ketika mandi sudah terangkat juga hadas kecilnya. Walaupun di situ ada khilaf seperti seperti kita sudah bahas kemarin. Jadi walau ahdasa summa ajnaba atau dibalik ajnaba summa ahdasa. Jadi dia junub dulu, junub dalam keadaan ya dia tidur sambil duduk atau khoyal kemudian keluar mani padahal dia punya wudhu tidak batal wudhunya cuma dia junub kemudian batal wudhunya sama pembahasannya Ahdasa summa ajnaba au ajnaba summa ahdasa cukup satu kali mandi walaupun katanya apa tidak niat tidak niat wudhu cukup dia niat mandi tok nawaitu rafil hadasil akbar nawaitul ghusla rafil hadasil akbar cukup ya terangkat juga wudhunya walaupun tidak diniatkan walaupun tidak mentertibkan anggota daripada anggota wudhunya mandi seperti mandi biasa tidak ada tertib di situ mandi wah harus ditertibkan anggota wudhunya tidak harus tetap terangkat hadas kecilnya eh, Farun ini sudah kita singgung juga. Syaratnya tidak boleh melakukan hal yang membatalkan wudhu ya, termasuk masuk gubul al-adami Ya seperti kemarin ini sudah dibahas bahasnya. Far'un yusannu li junubin wa ha'idun fasa ba'dan kita idamihim ghaslu farjin wa wudu'un li naumin wa aklin wa syurbin. Disunahkan bagi orang yang junub wa ha'idin dan perempuan yang haid keluar darah suci dari haid maksudnya. Wanufasa atau ketika ya, disunahkan bagi orang yang junub, wahaid dan perempuan yang haid, wanufasa dan perempuan yang keluar darah nifas, dan kita idamihim setelah terputus darah mereka, haid dan nufasa. Disunahkan bagi junub dan haid nufasa tadi itu apa? goslu farjin membasuh farj kemaluannya, wawuduun dan disunahkan wudu untuk apa? Linaumin untuk tidur wa aklin untuk makan, wa syurbin untuk minum. Wa yukrahu fi'lu syai'in min dalika bila wudu'in dan dimakruhkan mengerjakan semua min dalika daripada itu semuanya dari tidur, makan, minum bila wudu'in dengan tanpa wudu. Nah, ini maksudnya apa? Bagi orang yang junub, haid, nufasa tidak diperbolehkan bagi dia makan, minum, atau tidur lagi kecuali setelah membasuh farasnya dan wudhu. Ya, itu kesunahannya. Loh, apa berarti harus wudhunya? Di kitab Tohfa itu enggak harus sebetulnya. Dohiru annahu yukrahu dalika walau ma'aghasil farjin. Dimakruhkan apabila wudhu, kalau tidak wudhu dimakruhkan walaupun dia membasuh farjnya. Dibasuh farjnya tok, kemaluannya tok dibasuh, kemudian dia tidur, kemudian dia makan, kemudian dia minum tanpa wudhu. Kelihatannya hukumnya makruh. Kenapa? Karena tadi apa dikatakan ba'da inqita idami maghsulu farjin wa wudhu, berarti dua-duanya. Walaisa kadzalik bukan seperti pemahaman yang ada di matan. Bal yakfi katanya cukup ghuslu farj ya membasuh faraj fi husuli asli sunnah untuk mendapatkan asli sunnah kama fit sebagaimana di kitab tohfa jadi kalaupun tidak bisa wudhu paling tidak membasuh faraj dikatakan wudhu lugawi paling tidak membasuh farajnya ya. kalau alasannya Dulu kita mendapatkan dulu alasannya katanya Anggota kita ini ketika keluar mani junub itu kan keluar mani itu dengan usaha yang sangat. dari pori-pori tubuh pori-pori tubuh kita ini semuanya bergerak. Apa apa bekerja. Pori-pori tubuh kita semuanya bekerja. Setelah bekerja sampai keluarnya mani, capek semuanya. Nah, kalau dimasuki makanan, dimasuki minuman atau tidur lagi ini diajak bekerja lagi berarti. Nah, ini bisa membuat penyakit karena itu paling tidak harus kena air. Untuk apa? Membangkitkan pori-pori tubuh lagi. Saraf, saraf. Saraf, saraf. Saraf daripada tubuh. Untuk membangkitkan dari daripada saraf dari daripada tubuh. Nah, itu alasannya. Ini paling tidak katanya membasuh farasnya. Untuk mendapatkan hasil sunnah berarti cukup membasuh kemaluannya saja. Cuman kalau mau lebih afdol, ya wudhu. Zalatil karaha berarti mengusul eh, farj. Ya. Ulang lagi coba. Iwarahnya. Yang tadi dikatakan bila wudu'in wa yukrahu fi'lu syai'in min dalika bila wudu'in. Heeh, terus? Zahiruhu annahu yukrahu dalika walau ma'a ghasli farjin. Eh. Walaysa kadzalik. Oh. Walaysa. Bal yakfi ghasl farji fi husul asli sunnah. Hmm. Kemudian wa yanbaghi an la yuzilu qabla al-ghusli sya'ran aw dhufran وكذا دما لأن ذلك يرد في الآخرة جنوبا Dan sepatutnya Allah yuzilu tidak menghilangkan goblal husli sebelum mandi sya'aran rambutnya au atau kukunya wakada daman dan begitu juga darah wakada yusir al khilaf berarti al khilaf Lianna dzalika kenapa? Karena itu semuanya akan dikembalikan fil akhirati di dalam akhirat, di akhirat nanti apa junuban dalam keadaan junub. Karena dalam kitab Ihya disebutkan la bagi ayyaglima au yahlika au yastahidda au yukhrija daman au yubina min nafsi juz'an wa huwa junubun id yuraddu ilaihi sa'iru adzaihi fil akhirati fayaudu junuban wa yugalu inna kulla sya'ratin tutalibu bijanabatiha tutalab tutalabu bijanabatiha dituntut ya tidak sepatutnya untuk memotong atau mencukur atau menghilangkan atau mengeluarkan darah atau memotong daripada dirinya juz'an daripada anggotanya wahwa junubun sedangkan dia dalam keadaan junub kenapa karena akan dikembalikan baginya sairu adzaih semua anggota-anggotanya fil akhirah anggota badannya fil akhirah di akhirat fayaudu junuban akhirnya kembali dalam keadaan junub. Dan dikatakan setiap rambut akan dituntut dengan janabahnya. Itu karena itu dimakruhkan untuk memotong atau menghilang apa memotong rambut atau memotong kuku atau yang lainnya. Dan begitu juga darah. Cuman untuk masalah darah ada ulama yang tidak eh, apa ini tidak tidak sependapat ya Goilubi mengatakan wafi audi nahwidam nudir ya, kalau untuk kembalinya darah itu masih ya perlu dibahas katanya Jadi contohnya junub jangan kamu cantuk Hah? makruh sampai mandi dulu ini kalau menurut pendapat yang menyatakan eh, apa makruh untuk mengeluarkan darah sebelum mandi. Nih. Kemudian di sini tidak dibahas masalah kesunahan bagi perempuan yang haid. Padahal di kitab-kitab semuanya dibahas untuk masalah perempuan yang haid atau nufasa ketika suci daripada haid dan nifasnya ada kesunahan yang lain. Ini yang legal. nuril mar'ah disunahkan bagi perempuan ghair muhrimah selain perempuan yang dalam keadaan ihram dan dalam keadaan hid, hid muhiddah, dalam keadaan ehdat dalam keadaan iddah ihdat ala zaujiha untuk dis, apa disunahkan tatyibu farjiha min asaril haid wa win nifas ba'dal ghusli ya disunahkan membersihkan atau mewangikan kemaluannya dari asar ada yang asar ada yang isrun kalau isir ba'da kalau asar bekas dari bekasnya head atau dari setelah suci dari haid atau nifas disunahkan setelah mandinya untuk memberi apa e, memasukkan di kemaluannya ya dengan semisal dikasih kutnah kapas taruh situ minyak misik kemudian dimasukkan kalau memang tidak ada misik ya yang lainnya minyak yang lainnya kalau tidak ada minyak yang lainnya fatinan tanah kalau memang tidak ada tanah baru air, cukup air. Untuk apa? Pertama alasannya tathiban lil mahal. Karena mewangikan tempat, membersihkan tempat. Yang kedua, suratul aluk. Bisa mempercepat punya anak. Jadi cepat punya anak itu setelah suci daripada uh, apa ini head atau setelah suci daripada nifas dikasih kemaluannya dengan semisal kutnah Ya, dengan semisal kapas dimasukkan itu dikasih minyak misik kalau memang ada, kalau tidak ada ya minyak yang lainnya, kalau tidak ada tanah itu dikatakan, kalau tidak ada ya air. Ada di Pak di aroma Nur Nur ada. Ya. ya. Ya, di aroma Nur banyak. Mau beli harga murah juga bisa. Itu alasannya. Itu pernah seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ra'atan jahat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu anil ghusli anil haid, tanya cara mandi daripada haid. Kemudian Nabi mengatakan mengajarkan juga fagala khuti fursatan min miskin fatatahari biha. Udah kamu ambil sedikit daripada kursa, minyak misik. Kursah mau fursah lah. Kursatan min misik itu. Kursah. Adzunnu kursah. في فع في فرصة هكذا شيء قليل ini kursa terus sedikit daripada minyak misik hari ale maka bersucilah dengan itu minyak misik kemudian fagalat berkata itu perempuan kaifa atataharu harubiha bingung ini ya apa bersuci dengan minyak misik ini apa digambior apa ya apa ya Fagalat nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah ya wastatara bi Ya Nabi ketika itu subhanallah. bi saubihi. Kemudian Nabi mengatakan, "Tatahari biha." Bersucilah dengan itu minyak mesik. Akhirnya Sayyidina Aisyah yang ada di sekitar Nabi saat itu fajtadabatha Aisyah fa'arrafatha annaha tudbi'u biha asaraddam bil apa bil misik. Ya, akhirnya Nabi eh, Sayyidina Aisyah menarik itu perempuan Ya karena tidak faham ditarik, dikasih tahu maksudnya Rasulullah atau hari itu apa? Dikasih bekas daripada keluar dari kemaluannya, bekas daripada keluar head darah darah head dikasih semisal minyak misi Ya bukan di Gambiorno. Nah, itu adalah kesunahan katanya. Ya, katanya di situ eh, makruh meninggalkan itu. Bagi perempuan dimakruhkan meninggalkan membasuh eh, apa memberikan kemaluannya daripada empat tadi itu. Kalau memang misik, tidak ada yang minyak wangi lainnya, tidak ada ya berarti e, tanah. Kalau memang tidak ada air, kalau tidak sama sekali makruh. Kenapa? Yusabi bukasirum nal amrod itu bisa menyebabkan banyak daripada penyakit penyakit, menyebabkan banyaknya penyakit. Karena itu dimakruhkan untuk meninggalkannya. situ hadis sebenarnya ada beberapa fawaid ya, di antaranya kalau nerangkan kepada perempuan jadi itu jangan vulgar. Nah, Nabi SAW hanya menyatakan begitu, kemudian Nabi ketika tanya lebih mendalam lagi ditutup dengan kain muka beliau ini dilala al haya menunjukkan Nabi malu untuk menerangkan lebih daripada itu. Nah, karena itu bagi laki-laki penceramah atau yang lainnya jangan vulgar kalau bicara, perlu haya kalau berbicara itu. Itu lihat, lihat Rasulullah SAW ya. Sekarang kan tambah dijelas-jelasnya begitu supaya orang tertawa begitu. Ini tidak benar itu. Yang kedua, harus ada seorang perempuan yang bisa mengajari hal yang demikian ini, yang memahamkan. Karena itu alangkah indahnya kalau ada perempuan-perempuan yang memang tetap fakoh dia benar-benar memahami tentang masalah kewanitaan sehingga dia menerangkan dengan lebih jelas kepada wanita-wanita yang lainnya. Ada Hasan, kita lihat bagi Nabi Nabi SAW mengkader istrinya Sayyidatuna Aisyah untuk bisa mengetahui itu dan akhirnya mengajarkan kepada perempuan yang lainnya. Nah.